وأصحابه ومن والهم وبعد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر tidak beliau hukumi secara tegas lalu dia menerangkan maja nah nanti disebutkan oleh beliau sihir itu ada yang memang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam ada yang tidak sebutkan minasyirk kada wa kada. Di sini tidak ada ini beliau hanya memberikan apa namanya secara umum tentang apa ini yang terkait dengan sihir. Tapi yang jelas dimaksudkan oleh beliau dengan memasukkan bab ini dalam kitab tauhid adalah hal-hal yang bisa meruntuhkan ketauhidan. قال رحمه الله وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق dan firman Allah Ta'ala mereka orang-orang yang belajar sihir dan ini kembali lagi kepada ahlul kitab dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani termasuk mereka mem, yani, mempelajari sihir terutama orang-orang Yahudi yang memang sangat antusias semangat dalam mempelajari sihir sampai di kemudian disebutkan waktu mau masa syayatin wa alam mulki Sulaiman dan seterusnya. Kemudian di, di akhir ayat Allah menyebutkan walaupun alimu dan mereka tahu bahwa orang-orang yang mencari ganti artinya mementingkan mempelajari sihir itu mereka tidak mendapatkan bagian apapun di akhirat nanti. Nah, ini berarti apa yang mereka pelajari dari sihir itu adalah hal-hal yang enam yakni merusak ataupun meruntuhkan ketauhidan ketauhidan mereka. Wala wa qawlihi yu'minuna bil jibd wa tawhid. Yu'minuna bil jibd wa tawhid. Mereka beriman kepada al jibd wa tawhid. Di ayat yang lalu, wa qala Umar al jibtu as-sihr. Al jibtu as Al-jibtu as Jadi yang maksud dengan al jib adalah sihir wa taghut asyaitan syaitan At-taghut as Mereka perlu dipercaya kepada kepada jenima. Nah, sihir dan percaya kepada para para syaitan. Wa qala Jabir at tawahid tuhan karena yang yanzilu alaihim syaitan fi kulli hayyin wahid. Tawagid adalah jam enam, adalah kuhan, kahin, sukun. Yang turun kepada mereka para enam syaitan fi kulli hayyin wahid. Fi kulli hayyin ini dalam setiap kampung itu mereka biasanya enam dahulu selalu ada satu. Nah, tiap ini biasanya berkampung itu ada satu orang dukunnya. Walau an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al al-mubiqat jauhi oleh kamu sab'al mubiqat tujuh perkara yang menghancurkan tujuh perkara yang menghancurkan qala ya Rasulullah wa ma mereka para sahabat menandakan bahwa mereka begitu antusiasnya kepada kebaikan mereka bertanya kepada Rasulullah apa saja ya Rasulullah yang termasuk dengan al-mubiqat ala syirku billah wa sihr wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq aklu wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawm al zahr wa qatlul muhsanatil ghafilatil muminat syirik kepada Allah yang pertama akan melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua sihir. Ini termasuk perkara ini dosa besar. Tentu yang dimaukan adalah hal-hal yang yang seperti diceritakan disebutkan di dalam Al-Qur'an ini Nabi wa ta'allamu nama yafariqu ma yaquluhum wa la wa ma wala la yanfa'uhum atau walaupun mereka mempelajari sihir itu ini yufariqu bainal mar'i wa zawjihi untuk memisahkan seseorang dari dari istrinya. Nah, ini mereka gunakan. Ini sering disebutkan dalam beberapa keterangan para ulama dahulu. Seringnya itu adalah apalagi dalam kisah tentang Harut wa Marut itu yang mempelajari ciri-ciri ini kebanyakan memang adalah nah perempuan. Di antaranya mereka karena ingin supaya suami mereka tetap bersama mereka mereka untuk entah untuk menikah suaminya atau untuk mencelakakan wanita lain mungkin dianggap mengganggu dengan suaminya. Wala yang ketiga qatlun nafsi allati haramallahu illa membunuh jiwa yang diharamkan untuk yang diharamkan oleh Allah. Jiwa-jiwa yang diharamkan untuk dibunuh darah-darah yang tidak boleh ditumpahkan haram untuk ditumpahkan. Yang pertama jelas nasul mukmin, jiwa seorang mukmin. Bahkan disebutkan dalam sebagian riwayat itu lebih mahal daripada lebih mulia daripada Ka'bah jiwa seorang mukmin. Bahkan dunia seisinya ini hancurnya langit dan bumi itu lebih ringan sisi Allah daripada hilangnya seorang jiwa jiwa seorang seorang mukmin. Nah, termasuk di dalam yang diharamkan untuk ditumpahkan adalah orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum kaum muslimin di bawah pemerintahan kaum muslimin kafir jinni nah juga orang-orang kafir yang muahad yang ada kesepakatan perjanjian dengan pemerintah kaum muslimin orang-orang kafir yang mustakman dilindungi. Mereka minta suaka politik kepada pemerintah kaum muslimin. Nah, ini termasuk orang-orang kafir yang dilarang untuk ditumpahkan darah darah mereka. Nah, kafir rimi, kafir muahad, dan yang mustahman empat yang tidak boleh dilanggar. <clears throat> illa bil haq kecuali dengan alasan yang hak yang diantara disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud la yahillu la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihdas tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara sayyid zani an-nafs bin nafsi wa tariqu lidinhi mufarif lil jamaah sayyid orang yang sudah pernah menikah jatuh dalam perbuatan zina kemudian al qatl an nafs bin nafs kisos dia membunuh maka dia dihukum balas dibunuh kemudian orang yang keluar dari agamanya dan meninggalkan jemaah kaum muslimin misalkan diri dari barisan kaum muslimin itu termasuk yang diantara alasan yang hak itu berlaku tidak hanya bagi kaum muslimin juga mereka yang tiga golongan kafir ini tadi. Nah, kematian juga nah sesuai dengan ketentuan pihak kaum muslimin. Dan mereka berada di situ. Mungkin mereka melanggar perjanjian, kesepakatan, melakukan tindak apa namanya mata-mata hak pemerintah kaum muslimin untuk membunuh membunuhnya. Wala wa aklu riba, makan riba. Nah, dengan 70 cabangnya. Wala wa aklu malil yatim, makan harta anak anak yatim. Nah, makan harta dan anak yatim dengan artinya dengan cara yang tidak tidak benar. Nah, juga tidak boleh dia membiarkan harta anak yatim itu habis begitu saja sampai akhirnya terzakatkan. Dalam arti ya tidak dia putar, tidak dia apa namanya kelola dengan dengan baik. Watawan ini maksudnya bukan tidak boleh dizakatkan, tapi jangan sampai harta itu terbuang percuma dan habis begitu saja. Kalau watawan dia ya mazah melarikan diri dari peperangan, Kadang sudah berkecamuk dia lari. Ini termasuk di antara hal-hal yang menghancurkan amalan amalannya, merusak amalan-amalannya. Walaupun mungkin tidak sampai kepada kekafiran, tapi itu adalah perkara yang menghancurkan. Ini menyebabkan seorang itu terancam dengan neraka. Wa qadful ada ilmu mu'minat. Menuduh perempuan mukminat yang baik-baik lalai Nah, melakukan perbuatan keji. Nah, menuduh seorang perempuan baik-baik sudah menikah ataupun yang tidak belum menikah dituduh dalam melakukan perbuatan perbuatan keji. Kalau anjun marfuan nah, digabungkan ke dalam ini sihir di dalam tujuh perkara ini bisa yang dimaksud adalah sihir dalam artian dia dalam terkait perbuatannya itu dengan bantuan jin dan ini termasuk dalam deretan kekufuran. Ada juga yang mungkin tidak, tetapi termasuk dalam perkara dosa besar. Seperti yang memisahkan antara seseorang dari istrinya, ya baik itu dengan bantuan jin tadi yang hijrah kekufuran atau yang tidak mungkin dengan obat-obatan atau dengan yang seperti dikatakan nanti ada namimah termasuk dosa dosa besar. Qala wa an jundub marfu'an haddu sahir darbatun bisayf. Ini disebutkan kepada Rasulullah SAW tapi yang wafala awal Tirmidzi wa qala sahih annahu mauquf. Yang sahih hadis ini mauquf dari nah, pada pada jundub. Nah, ini hukuman had bagi tukang sihir itu adalah pukulan. Ini tebas dengan pedang. Qala rahimahullah wa fi sahih Bukhari an Bajalah bin Abadah qala kataba Umar bin Khattab an Nab an yaqtulu kull sahir wa sahirah di zaman pemerintahan Umar bin Khattab pernah beliau memberikan instruksi perintah untuk membunuh tukang sihir laki-laki dan perempuan. Qala kata bajana faqatalna salasa sawahir. Faqatalna salasa sawadir, perempuan-perempuan tukang sihir ditemukan itu tiga di zaman itu tiga tiga orang perempuan tukang sihir. Wasaha an Hafsah radhiyallahu anha sahih dari Hafsah bin Umar Ummuna Ummul Mukminin radhiyallahu anha annaha amarat bi qatli jariyatin laha saharat. Beliau memerintahkan untuk membunuh tukang sihirnya tua perempuan yang menjadi jariannya budak perempuannya yang menyihir beliau tidak dia pun dihukum mati nah, jariah itu dihukum dihukum mati Wakil dari kesalahan junduk, sahih juga dari junduk dan tadi Ahmad an salatatin min ashabin Nabi SAW Jadi ada dari tiga sahabat Nabi SAW Dari Jundub, dari Hafsah dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu perintah untuk membunuh tukang tukang sihir. Yang jelas terkait sihir yang dimaksud di sini adalah sihir yang menyebabkan pelakunya terjerumus dalam nah perbuatan yang bisa sampai pada syirik akbar kufur keluar dari millah. kalau fihi masail. Baik. Kita dulukan nanti diterangkan oleh beliau Allah dan bersama bab yang berikutnya bersama bab yang berikutnya qala di masail dalam masail ini dalam bab ini al ula tafsir ayat al-baqarah nah Asalnya tafsir ayat Nisa yang ini juga sudah lewat diterangkan juga oleh beliau sedikit di sini tentang al-jib wa nam wa tagut. Asalnya tafsir al-jib wa tagut wal farqu bainahuma keterangan tentang ajib Kalau dalam tafsir yang sebelumnya itu ternyata apa namanya seperti di dalam eh, bab yang lalu, bab yang sebelumnya. Bab yang sebelumnya alam karol dan lagi itu sudah pernah kita lewat hingga pembahasan terkait dengan al-jib wa tawhud. dibedakan di situ antara jibdi wa tawhud, jib sihir wa tawhud asy-syaitan. Ar-rabi'ah anna tawhud qad yakunu min al-jin wa qad min al jadi penjelasan dalam ini terkait dengan di terang-terangan ini dalam bab ini menunjukkan bahwa taubat itu bisa dari syaitan, bisa dari kalangan manusia. Bagaimana syaitan juga, ini maksudnya ini dari jin. Sebagaimana syaitan itu juga dari kalangan jin dan kalangan manusia. Ini beliau mungkin mengambil bahwa taubat itu qad yakunu minal jin wa qad yakunu minal minal sebagaimana dalam ah, ayat yang menurut takdiran ini kalau tauhid adalah syaitan berarti nah tauhid itu termasuk ada yang hanya dari kalangan jin ada yang dari kalangan manusia sebagaimana dalam ayat wa nabi kulli Nabiin aduan syaitan syayatinal ins wal wal jin nah musuh-musuh nabi itu ada yang dari kalangan syaitan al jin syaitan al jin al khamisah ma'rifatul asbab al mubiqat al maksusat bin nahi mengenal tujuh perkara yang menghancurkan yang dikhususkan dengan larangan yang menunjukkan betapa beratnya dan itu termasuk perkara yakni dosa dosa besar. anak an yang yakfur bahwa tukang sihir itu kufur. Tapi dalam bab ini yang dimaksud adalah tukang-tukang sihir yang melakukan sihir praktek sihirnya itu dengan bantuan syaitan. Nah, Sabi'a annahu yuqtal wa annahu yuqtal wa laysa Di sini mungkin ada ada rincian ya. Apa namanya melihat. Nah, bagian mereka mengatakan ini sila para ulama ada yang beliau memilih ainahu yuqtal wa la Dia dibunuh tidak diminta taubat. Nah, dia sebagian lagi yang mengatakan mereka diminta tetap juga diminta diminta taubat. Nah, walaupun nanti juga tetap dihukum dihukum mati. Nah kalau misalnya pun perkaranya dia apa namanya misalnya dia menyebabkan terbunuhnya orang yang disihir, wallahu a'lam. Tamina ya, wujud hadza fil muslimin ala ahdi Umar. Maka itu ada, Ternyata di zaman Umar bin Khattab ada terjadi tiga orang yang nah, terbunuh di tukang-tukang sihir perempuan di masa itu. Bagaimana ba'da? Bagaimana di zaman sekarang? Ternyata sangat sangat banyak. Baik, qala rahimahullah bayan syai'in min anwa'i sihir. Penjelasan tentang hal-hal yang termasuk dari jenis-jenis sihir. Jadi di bab yang lalu beliau hanya memberikan gambaran tentang apa itu sihir, ini apa yang ini hal dalil-dalil tentang sihir. Dan tapi yang jelas dimaksud dalam bab kitab ini, ini kitab tauhid, berarti sihir yang dimaksud yang disebutkan oleh beliau, yang dimaksud oleh beliau adalah sihir yang terkait dengan prakteknya itu adalah dengan bantuan jin. Yang ini menyebabkan apa? Rusaknya tauhid orang yang melakukan. Nah, Nah, ada lain dia minta tolong kepada bantuan minta tolong bantuan untuk melakukan sihirnya itu dengan bantuan syaitan. Qala Ahmad qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Auf an Hayyan ibn al-Ala قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القيافة والطرق والطيرة من الجب من الجب يعني من السحر من السحر إن القيافة wa tark wa tiyara min Qala Auf Nah di sini baik nanti terangkan oleh Syekh Sa'di. Qala Auf al-qiyasa zajrut tayr. Ini dia mengagetkan ya burung. Ini mereka ini, mungkin di zaman di negeri kita juga melakukan seperti itu untuk melihat peruntungan nasibnya. Kan gitu. Kadang-kadang kalau misalnya yang, yang biasa, ini yang macam-macam tiara, mereka yang melihat kemana arah terbang burung itu. Tapi kalau dengan apa namanya iya Fadil, mereka membuat mengagetkan burung tersebut. watar al-khat yukhattu fil bil al Asarf itu membuat goresan atau garis di atas tanah. Nah, ini kebiasaan ini juga dilakukan oleh orang-orang dahulu. Nah, wajib Qala Al-Hasan rannatu asy-syaitan. Nah, ini suaranya, suara-suara kaitan rintihan apapun macam itu. Isnaduhu jayyid. Perkataan ini yang dinukil dari Hasan Al-Basri, jadi isnadnya jayyid. Wa li Abi Daud wa Nasa'i wa Ibn Hibban fi sahihim al-musnad minhu. Disebutkan juga dalam nama Sunan Abi Daud, An-Nasa'i dan Ibn Hibban dalam sahihnya al-musnad minhu. Ini secara ber, wasallam. Kalau an Abbas radhiyallahu anhu Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man iktabasa syu'batan al nujum faqad iktabasa syu'batan al sihr. Zada ma zada. Mereka yang mempelajari sebagian dari ilmu nujum, maksudnya di sini ilmu nujum ini ilmu takdir. Ya nanti mungkin sudah lewat kalau misalnya tentang nujum. Ya ini ilmu nujum itu ada yang sifatnya takdir. Ada yang sifatnya yakni ilmu nujum at-taisir. Yang dibolehkan adalah ilmu nujum yang taisir. Yang memberikan kemudahan. Yang memberikan kemudahan. Maksudnya kita memberikan kemudahan itu kita dengan bantuan bintang-bintang itu kita tahu arah. Kita tahu arah. Baik itu arah kiblat maupun arah penjuru angin. Kemana kita mau melangkah. Ini ilmu taisir. Itu juga untuk mempertimbangkan apa namanya perubahan-perubahan hari ya, iklim. Nah, tapi bukan ya, yang itu yang, di, yang dibolehkan nanti ya, yang di taifir ilmu taifir. Nah, yang tidak dibolehkan itu ilmu takdir yang menganggap bahwa perjalanan perubahan bintang-bintang munculnya satu bintang tenggelamnya satu bintang itu memberikan efek atau berakibat dengan kejadian berbagai kejadian di muka di muka bumi. Ini yang salah, ini yang tidak dibenarkan. Ini yang tidak dibenarkan untuk dipelajari. Nah, itu yang yang di, yang sering di, dikatakan ilmu nujum itu yang dimaksud adalah ilmu takdir bahwa seolah-olah kejadian bintang munculnya bintang satu bintang atau tenggelamnya satu bintang tertentu itu berpengaruh menimbulkan peristiwa di, di muka bumi. Misalnya seperti yang terjadi di zaman Rasulullah ya um, apa meninggalnya Ibrahim ibnu Rasulullah SAW. Nah, alaihissalam, alaihissalam. Nah, itu meninggal dunia karena mungkin pas ketepatan dengan gerhana. Berarti, nah, ini gerhana. Mereka menghubung-hubungkan. Nah, nah, maka Rasulullah SAW mengingatkan. Nah, begitu juga misalnya kejadian, ya ini orang-orang Yahudi misalnya memberitakan tentang bahwa Rasulullah SAW sudah muncul karena ada munculnya bintang Ahmad bintang ya, bintang-bintang yang mereka anggap bintang raja berkisan nggak tahu bintangnya seperti apa tapi mereka katakan ini bintang ya bintang raja berkisan ini berarti ada orang yang muncul orang yang lahir di muka bumi nah, itu nah itu ilmu takdir namanya termasuk yang yang, yang dipelajari orang sekarang dengan horoskop ya itu seperti itu adalah ilmu nujum taksir. Seolah-olah gugus bintang ini, bintang-bintang tertentu itu, itu memberikan efek. Ada artinya apa ada hubungannya dengan kejadian ini? mengetahui tentang sifat seseorang, watak seseorang. Nah, siapa yang mempelajari itu, yang maksudnya taksir itu tadi, bukan taisir ya. Yang taisir tadi mempelajari apa? Misalnya arah. Saya masih penasaran bintang yang seperti bintang memanah itu. Kan ada seperti apa bintang mana kalau di dulu kita di Denmark itu bintang seperti gayung tahu ya bintang gayung itu bintang waluku namanya ya ya ini seperti gayung tujuh itu tujuh bintang itu bintang waluku apa namanya karena yang tahu itu bintang waluku namanya itu salah satu sudutnya itu yang kota bukan yang satu yang jejer satu dua tiga itu yang salah satunya itu katanya itu selalu menunjuk ke arah Ka'bah pernah lihat Antreni dia seperti apa? Nah, kita memperhatikan seperti itu. Di ketika di dalam masjid itu melihatnya ini arah kan dia apa ya? <clears throat> seperti ini misalnya. Nah kan nanti e, kotak gini kan. Nanti kan sisi satunya lagi. Nah ini kan satu, dua, tiga kan gitu ya. Nah ini tujuh ini. Nah ini ke arah Ka'bah. Ke arah Ka'bah. Dan kita lihat kiblatnya Syekh Masjid Syekh rahimahullah itu memang pasti eh, pas dengan sejajar dengan bintang itu sekarang Mekah. Nah, Allah alam. Nah, tinggal bintang itu yang anda lihat kalau di depan rumah, <clears throat> ya, miringnya itu ada kan tapi cuma dengan satu, satu dua tiga satu sejajar, ini ada belok sedikit. <clears throat> Sejarah arahnya kemiringannya seperti nah, yang dipakai ya, di beberapa masjid begini ya miringnya itu ke arah sekian nah, derajat. Baik, boleh hal itu mungkin bisa nah, yang punya pengalaman silakan meneliti. Itu ilmu taisir bukan ilmu taksir nggak ada hubungannya dengan kejadian, cuma mungkin untuk lebih memudahkan. Nah, mereka yang ini dimaksud di sini adalah mereka yang mempelajari ilmu nujum ini ilmu dari sisi taksir <clears throat> Fakal dikata bahasa syukbatan minasir. Berarti dia mengambil secercah sebagian dari sihir. Zada masada. Zada mazada. Bertambah kalau dia juga memperdalamnya. رواه أبو داود إسناده الصحيح وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أخذ عقدة ثم نفخ فيها فقد سحر يعني mengikat buhul tali kemudian dia tiup-tiup ya sambil menyembur kan ludah ke buhul tersebut berarti dia telah melakukan sihir. Waman sahara fakat asyrak. Siapa yang melakukan itu berarti dia telah berbuat syirik. Waman ta'allaqa syai'an wukila Siapa yang menggantungkan sesuatu jadi membuat hatinya bergantung kepada sesuatu itu dia dilepaskan, diserahkan kepada apa yang dia gantung. Qala wa Ibn Mas'ud radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala hal unabbiukum mal ab ma amal ab hiya an-namimah al bainan nas al-ab ina an-namimah al-qalat bainan nas Menemparkan menukil perkataan di antara manusia dinukil untuk liqasdil istad ini namimah. Liqasdil ifsa, ifsa, liqasdil ifsa. Untuk menimbulkan kerusakan. Dinukil salam dari A, berikan ke si B untuk merusak hubungan antara A dan B. Begitu juga dari si B dilemparkan si A. Nah. <clears throat> Rawahu Muslim. Walau ma'an Ibn Umar radhiyallahu ma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna minal bayani lasikra Rasulullah SAW bersabda, Inna minal bayan nasifran. Dia tunggu di antara penjelasan bayan itu termasuk sihir, betul-betul menyihir, memukau. Kadang-kadang mungkin apa namanya pilihan atau diksi pilihan kata yang mungkin orang itu pandai memilih sehingga membuat orang itu ya entah itu histeris atau tertawa atau dia menangis. Nah ini apa seperti itu itu masuk nasir. Sekarang keterangan Syekh rahimahullah asihru syekh min awal min anwa Kenapa beliau di awal eh, Syekhul Islam menyebutkan bab majaz sihir? Kemudian di sini dilanjutkan dengan bab bayan syai'in min anwa'i sihir. Karena sihir itu ada dua, nah, dua jenis lah. Ada sihir yang menyebabkan pelakunya kufur, syirik, ada sihir yang nah, tidak menyebabkan pelakunya syirik. Baik itu misalnya juga yang nah dia apa namanya e, nah, menjatuhkan pelakunya ke dalam dosa besar ya nah ada yang apa namanya nah ya kalau wajib idhal sihir fi abwab tauhid nah kenapa dimasukkan sihir itu dalam bab-bab tauhid anna katsiran min ini mayoritas atau sebagian besar dari bagian-bagian sihir itu la yata'atta illa bisyirk. Tidak mungkin terwujud, tidak mungkin tercapai orang itu bisa melakukan sihir kecuali dengan kesyirikan. Wa tawassul bil arwah syaitaniyah dan berhubungan ya mengambil bala bantuan pertolongan dengan roh-roh syaitan ila maqasid as-sahir yang yang akan membawa dia untuk kepada tujuan-tujuan tukang sihir tersebut. Apa yang dimaukannya? Nah, ini sisi kenapa nah dimasukkan sihir itu dalam bab tauhid. Mayoritasnya seringnya ya sangat sering itu bahwa sihir itu berhubungan dengan roh-roh syaitan, roh-roh jahat, roh-roh jahat dengan kesyirikan. Fala yatimul abdi tauhidun hatta yada'a sihra kullah qalilahu wa kathirah. Tidak sempurna tauhid seseorang sampai dia meninggalkan sihir semuanya yang kecil maupun yang besarnya. Nah, artinya yang terkait dengan ini, terkait dengan dengan ini yang yang tercela, hal yang dilarang. Walaupun itu cuma ya apa namanya tidak membuat apa namanya tidak menyebabkan pelakunya itu terjerumus dalam dosa dosa besar seperti dalam hadis ini misalnya inna minal bayani la sihra. Ya, nah penjelasan itu kadang-kadang merupakan betul-betul sihir. Apa yang bisa menyebabkan orang itu istri bisa menyebabkan orang itu tertawa, menangis, marah. Ya, ini karena nah, pandaiannya nah, memberi menyampaikan maka makal ya, perkataan. Qala wa lihadza qaranahu syar'an bisyirk. Oleh karena itulah ketika yang apa namanya syirik yang berbahaya yang menyebabkan apa namanya yang tercela dan terlarang itu adalah nah ya apa namanya nah <clears throat> dilarang itu digandengkan oleh letak syariat dengan kesyirikan karena mayoritasnya itu dengan berhubungan dengan itu. Fasihru yadkhulu fi syirki min jihatayn. Jadi sihir itu masuk ke dalam kesyirikan dari dua dua sisi. Min jihati ma fihi min istikhdam syaitan syayatin wa min dari sisi dia menggunakan setan sebagai khadam ini istilah mereka orang-orang banyak kiai-kiai itu ya mereka mempunyai khadam pada mereka pelayan-pelayan mereka menjadikan jin-jin itu sebagai khadamnya padahal dia yang sebetulnya jadi khadam dia yang jadi khadam para jin itu Nah, Iya kan yang untuk bisa jin-jin itu menjadi tunduk sama dia, kan dia harus melakukan ini ini ini itu ini itu. Kan itu adalah itu tuntutan mereka jin-jin ini tadi atau mbahnya jin-jin itu tadi. Kalau kamu mau punya padam, nah lakukan ini lakukan ini. Mungkin berupa amalan. Amalan. Nah, amalan ini nanti antum puasa, kamu puasa ini atau itu. Nah, nanti dia akan diberi khadam yang kalau yang namanya sekarang ini apa? Tuyul. Nah, tuyul itu mereka kata itu padamnya. Nah, <clears throat> wa min ta'alluq bihim. Nah, dari sisi adanya ketergantungan kepada syaitan-syaitan tersebut. Warubama dan seringnya taqarraba ilaihim bima yuhibbun. Nah, bertakarrub kepada syaitan-syaitan itu dengan apa yang mereka cintai. Apa yang mereka sukai. Nah, mereka yang mempunyai khadam-khadam ini nggak nggak sadar kalau dia itu dikerjain oleh nah jin-jin tersebut lakukan ini entah itu mulu dan apalagi tirakat di kuburan ini puasa ini nggak ada tuntunannya kan di salah satu nah amalan-amalan ya. nah zikir ini sekian kali zikir ini sekian nanti puasa di tempat ini sekian kali liyakumu takhdubna bi khidmatihi wa matlubihi supaya apa jin-jin itu mau melayani dia dan memenuhi tuntutan-tuntutan dia suruh ini suruh itu nah itu imbalannya nah <clears throat> kalau wali nggak akan seperti itu nah, wa min jihati ma fihi min da'wa ilmil ghaib dari sisi nah tukang-tukang sihir itu mereka mengaku-ngaku punya ilmu gaib. da'u musyarakatillah fi ilmi. Dia punya mengklaim bahwa menyamai Allah dalam ilmunya. Padahal tidak ada yang tahu perkara gaib itu kecuali kecuali Allah. Sudah Allah tegaskan. Bahkan Nabi SAW, Nabi kita Muhammad SAW itu pun juga diperintahkan oleh Allah tidak tahu perkara gaib. Nah, tanda-tanda yang kalau misalnya lain dengan tanda-tanda Rasulullah seperti misalnya dalam apa namanya tanda-tanda dekatnya ajal beliau turun ayat idza nasrullah wal fath. Nah, paham beliau. Ini berarti tugas sudah hampir selesai. Berarti ajalnya sudah sampai. Di situ dia banyak. Nah, nah beliau ziarah ke kubur, kemudian mengingatkan para sahabatnya. Nah, dalam keadaan dia tidak tahu kapan hari meninggalnya. Nah, walau misalnya pun diberitakan Seninnya, kepada beliau tidak tahu bahkan beliau tidak tahu kapan Jumat kapan kiamat itu terjadi nah, perkara ya baik nah. <clears throat> tidak tahu beliau bagaimana eh, apa namanya apa namanya siapa yang meninggal dari kalangan keluarga kerabatnya dalam perang Uhud tapi beliau mengatakan ada dari kerabatnya yang akan meninggal gugur dalam perang Uhud tapi siapa kan tidak tahu nah. <clears throat> nah. <clears throat> Qala wa dhanab wa suluk ila dhalik dan menempuh jalan-jalan yang membawa kepada perkara tersebut. Ini membuat dia nah, seperti mengetahui perkara gaib. Wa min syu'abi syirki wal kufri dan itu termasuk cabang-cabang kesyirikan dan kekufuran. Wa fihi aidan termasuk dalam perbuatan syirik ini juga minat tasarrufatil muharramah kalaupun tidak sampai pada perbuatan syirik dan kufur tapi ada tasarrufat al muharramah perbuatan-perbuatan yang diharamkan wal af'al khabiha pekerjaan-pekerjaan yang kotor kal qatl membunuh wa tafriq bainal mutahabbain nah memisahkan dua orang yang saling mencintai suami istri dua saudara dua sahabat tetangga nah sarf memalingkan wal adab ini memisahkan suami istri ataupun membelokkan perhatian orang atau yakni membuat istilahnya apa pengasihan suami dicintai istrinya istrinya dicintai suami suaminya. Wasa'yu kita taghayyuril kita giril ukur dan upaya-upaya untuk merubah akal. Nah, ini bisa membuat orang lupa Upaya untuk membuat orang itu gila. Wa hadha min afdha'il muharramat dan ini perkara haram yang paling mengerikan. Wa dzalika min syirki wa wasailihi termasuk dalam itu juga adalah kesyirikan dan semua sarananya. Walidzalika ta'ayyana qatlus sahir bi mazharatihi madarratihi wa ifsadihi. Oleh karena itu pula jelasnya dia bohong dan bukan hukuman mati buat orang yang tukang sihir karena beratnya, parahnya, besarnya mudarat dan kerusakan yang ditimbulkannya. Wa min anwa'il waqi'ah Nah, fi katsirin minan nas an-namimah. Dan termasuk jenis yang sering terjadi pada di tengah-tengah manusia adalah an-namimah. Ya, jadi sebagian ulama kita menyebutkan nah sihir itu Artinya secara bahasa ma ya wa amruh. Sesuatu yang halus dan samar perkaranya. Ya, kejadiannya itu enggak enggak enggak bisa kita ketahui. Kenapa orang itu apa apa yang menyebabkan orang itu histeris mendengar penjelasan, mendengar keterangan, menangis, tertawa, apa? Nah, makanya disebutkan oleh Rasulullah tadi, inna minal bayani nasihat Kan nggak jelas. Nah ini yang diterangkan oleh para ulama secara bahasa, yakni sihir itu sesuatu yang samar dan halus sebabnya sehingga menyebab apa menimbulkan sebuah kejadian. Ya. Nah, yang sebabnya adalah sesuatu yang samar dan halus. Begitu juga termasuk dalamnya itu dikatakan tadi an nih ya, ya, nam al-abah. Nah, dia menim, apa, memberikan perkataan menyampaikan perkataan dari si A ke si B, si B ke si A. Akhirnya mereka pecah apa? Qala rahimahullah Nah, an-namimah yani wa min anwa'il waqi'ati fi katsiri minan nas an-namimah. لمشاركتهم السحر في التفريق بين الناس وتغيير قلوب المتحبين وتلقين الشرور. Nah, jadi mereka karena mereka sama-sama dengan tukang sihir itu dengan sihir itu memisahkan dua orang yang saling mencintai, merubah, nah, memecah belah di kalangan manusia, baik itu mungkin satu kampung dengan kampung lain, satu negara dengan negara lain, ya, atau merubah keadaan hati orang-orang yang saling mencinta, suami istri juga pecah, sahabat dengan sahabatnya bisa bermusuhan, buat alkimi suruh dan melariskan kejelekan-kejelekan kejahatan, ya, menyuburkan. Nah, kejahatan, kejahatan di tengah-tengah mereka. Fasihir anwa'u wa darakat. Jadi sihir itu punya banyak jenisnya dan dan banyak nah bagian-bagiannya. Ba'dha aqbah wa asfal min ba'd. Tidak beliau katakan darajat, tapi semakin nah jadi jurang yang semakin bertingkat kedalamannya. Yang satu lebih rendah dan lebih jelek dari yang yang lain. Mana yang lebih jelek dan lebih rendah? Yang dengan kesyirikan, yang dengan perbantuan para syaitan. Itu yang lebih yang lebih jelek. Nah, Nah ini yang dimaksudkan oleh beliau artinya sebenarnya ini dijelaskan dalam beberapa risalah yang lain disebutkan sihir itu kenapa tidak dihukumi oleh beliau karena makna dan dilanjutkan dengan anwa syirk sihir karena sihir itu memang perkara yang halus dan samar sesuatu yang halus dan samar tidak diketahui tahu-tahu mereka berpecah kenapa itu bermusuhan sekarang suami istri kok cerai bayarnya. Tapi jelas seperti yang disebutkan oleh beliau wajhu idkhal sihir fi abwab tauhid. Nah, itu di antara yang paling yang paling penting. Kalau rahimahullah al-ula walaupun misal ya dalam bab yang kedua ini bayan syai'in min anwa'i sihir. Bayan syai'in min anwa'i sihir kita tahu di dalam beberapa ini kan tidak termasuk perbuatan ada menjadi hal-hal yang tidak termasuk perbuatan syirik misalnya ya seperti bayan kemudian namimah nah ya tapi kenapa dimasukkan ke dalam kitab tauhid dan termasuk dijelaskan dalam kitab tauhid nah, mungkin secara umum saja seperti yang lalu kalau yang bab yang sebelumnya karena sisi-sisi yang disebutkan oleh beliau kemudian kalau misalnya nah bab yang kedua ini dengan beberapa penjelasan yang disebutkan oleh beliau itu sebagiannya adalah dosa-dosa besar nah orang yang apa namanya yang jelas seperti diterangkan oleh para ulama al-ma'asi min anwa syirik. Al-ma'asi, kemaksiatan itu termasuk jenis ke kesyirikan. Ya, perkara syirik ya, walaupun tidak menyebabkan pelakunya itu keluar dari Islam, kekal dalam neraka tidak. Tetapi dikatakan oleh mereka itu termasuk dari apa namanya? Nah, no Ya, Allah perintahkan seperti ini, dia justru melakukan yang dilarang oleh Allah. Tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah melarangnya seperti ini melakukan itu, tapi dia nah, justru melakukannya. Siapa yang dia ikuti? Siapa yang dia taati? Nah ini diantara mungkin nah, sisi lain ya kenapa walaupun ini disebutkan tidak apa namanya berapa hal ini tidak termasuk kekufuran tapi juga adalah dosa dosa besar. Nah, apalagi disebutkan oleh beliau al-niyafa wat-tab wat-tiara yang ini mereka maksudkan itu semua adalah untuk meng, apa namanya meramalkan nasib nasib mereka. Nah, Qala fihi masail al-ula an-niyafa wat-tark wat-tiara min al-jid. Bagaimana keterangan dalam riwayat tersebut? Nah, Asalnya kalau udah menajib berarti termasuk banyak perkara sihir. Dalam sisi ini secara bahasa ya adalah perkara yang samar. Bagaimana mereka menghubungkan ini meramalkan nasib mereka, menentukan nasib mereka dengan iya apa? Dengan menggertak atau mengagetkan burung, dengan menggaris, dengan melakukan tiara. Kan dari sisi mana mereka nah, meramalkan nasib itu? Nah, enggak samar, enggak enggak jelas kan? Samar dari sisi itu. Apalagi kalau ya ini perkara ini mereka me, apa namanya menggantungkan nasib mereka kepada perbuatan-perbuatan ini. Jelas itu ke, nah, kesyirik, kesyirikan kesurupan bahkan akbar, bisa akbar. Asalnya tafsiru niyata. Niyata disebutkan oleh beliau, zajrul sair wa Nah, ini al-fat fil ard bil ard kemudian wasiyara. Ini meramalkan ya, baik buruknya peruntungan nasib dengan mengetahui entah itu apa bisa dengan burung, bisa dengan hari, bisa dengan bulan, ya. Nah, atau kadang-kadang melihat sesuatu yang tidak menyenangkan itu sudah enggak enggak tenang. Mau berangkat dia ada kecelakaan. Aduh, ragu, mundur. Ini termasuk tiarap. Ya. Nah. Dengar ini, ini kalimat misalnya nanti apa namanya entah orang ada teriak maling atau apa mau usaha mau jadi dagang nggak jadi berangkat nah, ini bisa termasuk tiara atau dia kemudian mau mengadakan acara oh ini hari ini bulan ini bulan baik nah, jangan tanggal 11 lah nah, kenapa tanggal 11 itu biasanya tanggal <laughs> sial orang Cina atau biasanya itu sangat anggun dengan tanggal 11 ini sampai ada anekdotnya di cerita orang antara orang jemaah orang Arab dengan orang Cina tentang tanggal 11 ini nanti kapan-kapan bisa diceritakan baik Ya. berikutnya asalisah anna ilman nujum naun minasir minasir ilmu nujum ilmu yang mana ilmu tak takfir ingat ya ilmu takfir bukan ilmu taisir ilmu taisir ini manfaat manfaat kita tahu perubahan bulan, pergantian hari, kemudian perubahan apa namanya. Mereka memandang juga yang namanya nujum itu apa semua benda gitu ya. Yang bercahaya pun tidak, yang jalan ke barat timur termasuk dalam bulan bintang itu matahari termasuk nujum. Ya, termasuk nujum. Matahari juga bintang kan. Benda langit terbesar yang di dekat dengan kita. Nah, Ya ini nah mengetahui waktu-waktu sholat nah, itu ilmu taisir. Kemudian apa namanya pergantian bulan, nah tahun hijriah. nanti termasuk ilmu kaisir dan ya, bukan itu yang dimaksud di sini dilarang. Qala ar-rabi'ah An al-aqda nafsi min dalil, Ya, membuat timbul tali kemudian menyemburkan ludah ke buhul-buhul tali itu tadi itu termasuk perbuatan sihir. Apa untuk apa yang dia maksud? Kalau misalnya dia mau main-main ya lagun. Seorang mungkin, tidak pantas untuk melakukan perbuatan seperti itu. Nah, kalau dengan niatnya memang untuk me, me, apa namanya nah, jatuh dia dalam ke, ke, ke perbuatan sihir. Alhamdulillah anna namimah min dari. Namimah itu juga termasuk sihir. Kenapa? Tidak jelas bagaimana akhirnya bisa membuat perpecahan atau diserupakan dengan yani sihir karena mereka mereka punya sifat apa tafrik baina mutahabbain Tafrik. wa qulinnas muruk memecah belah. Nah, sadisa anna min dzalika ba'd al-fasahah. Termasuk sihir adalah sebahagian kepatihan, kepandaian orang itu mengolah kata, menyampaikan, mempengaruhi orang dengan bahasa tutur. Nah, itu termasuk apa? sihir. Nah, artinya apa? Kembali kepada eh, pengertian secara bahasa dari sihir maha wala amruh. Ini yang samar dan halus perkaranya itu namanya sihir. Sebab-sebabnya, nah, tahu-tahu orang itu membenci, tahu-tahu orang itu bertikai. Nah, wallahu a'lam. Baik itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita pada lain.